Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita masih diberikan nikmat yang sangat utama yaitu nikmat keimanan, keislaman Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di hadis yang pertama bab ke-8 tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan pakaian, baju Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama Hadis nomor 53 ya. Masih lawas lagi tamat nih. Ya. 400-an <laughs> ya. 400-an ini baru berapa? 54. Sama kayak ngajar bahasa Arab hampir 2 tahun, hanya selesai kemarin. Hampir 2 tahun. <laughs> Padahal kitabnya cuma tipis. Hampir 2 tahun ngajar. Eh, hadis ke-54 Al-Imam at tirmidhi berkata Haddathana Muhammad Ibnu Humaidin Ar-Razi qala haddathana Al-Fadl Ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid Ibn Hubab an Abdul Mu'min Ibnu Khalid an Abdullah Ibnu Buraidah an Ummi Salamah qalat kana habbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam al-qamis Hadis yang disohikan oleh Al-Imam Al-Hakim Dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi Dan juga disohikan oleh Syekh Al-Bani Kata Al-Imam At-Tirmidhi Beliau mengatakan Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami Dia berkata Al-Fadl bin Musa Abu Tumailah dan Zaid bin Khubab bercerita kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dia berkata pakaian yang paling disenangi atau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis di sini Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Muhammad bin Humaid Ar-Razi Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Seperti biasa, ulun mengutip perkataan Al-Imam Az-Zahabi di kitab beliau Sir Alamin Nubala ketika menjelaskan biografi para ulama. Muhammad bin Humaid Ar-Razi kata Imam Az-Zahabi. Jadi kalau kita e, melihat bukunya ya atau pernah membaca, di awal e, beliau menjelaskan nama perawi, biasanya ada rumus per huruf ya. Contoh misalnya setelah disebutkan nama rawi ada istilah kha mim da kha mim dan dal. Itu berarti beliau adalah perawi kha itu rumus dari Imam Bukhari, dal rumus dari Abu Dawud, mim rumus dari Muslim. Kalau seandainya cuma huruf ain, misalnya Al-Imam Syu'bah Terus cuma huruf ain. Itu maksudnya adalah al-jamaah. Maksudnya apa? Jamaah maksudnya adalah kutubus sittah. Para perawi atau para imam kutubus sittah. Maksudnya rawi ini adalah ada di kitab kutubus sittah. Sama seperti Muhammad bin Humayd Ar-Razi disebutkan Imam Zahabi rumusnya dal ta dan qaf. Maksudnya beliau adalah perawi Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah Al-Qazwaini. Nah, berarti beliau adalah perawi di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Cuma tiga tidak di Bukhari, Muslim dan Nasai. Muhammad bin Humaid Ar-Razi Ibnu Hayyan Al-Allamah al Hafidzul Kabir. Seorang yang sangat alim bergelar Al-Hafidh yang besar. Abu Abdullah Ar-Razi. Beliau dilahirkan di sekitar tahun 160 Hijriah dan meninggal pada tahun 240. Nah, berarti beliau adalah ulama di abad yang ketiga, 240 ulama abad ketiga. Kemudian Muhammad bin Humayt Ar-Razi mengambil hadis ini dari Al-Fadl bin Musa Al-Fadl bin Musa As-Sinani. Nah, di sini Imam Zahabi menyebutkan huruf ain. Huruf ain. Berarti beliau adalah rawi di kutubus sittah. Rawi Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Al-Fadl bin Musa As-Sinani, seorang imam yang bergelar Al-Hafiz As-Sabtu. Jadi ada istilah lagi namanya As-Sabtu. As-Sabtu itu adalah persamaan kata dari thiqah Persamaan kata dari fiqah Semoga masih ingat. Fiqah adalah rawi yang mengumpulkan dua sifat. Sifat adil dan sifat dobit. Adil artinya muslim, balik, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari sebab-sebab yang merusak muruah. Dobit artinya adalah orang yang mengumpulkan dua keadaan Dobit itu kuat hafalan ya. Kuat hafalan fis sadr lewat kuat, kuat hafalan fil kitabah. Jadi dia bisa menghafal kalau ditanya hafalkan hadis ini, bisa bisa dia lafazkan. Langsung dia hafal. Kalau disuruh tuliskan hadisnya juga bisa bisa beliau jawab. Itu namanya dobit. Hafalan otaknya kuat, hafalan lisan hafalan lisannya juga juga kuat. Nah, manakala seorang rawi mengumpulkan antara adil dan dobit maka dinamakan fiqh. Maka dinamakan fiqh. Kemudian Abu Abdullah kunyah beliau Abu Abdullah Al-Fadl bin Musa Al-Marwazi. Kemudian e, disebutkan pujian kepada beliau ya. Jadi memang seperti itu kalau Imam Zahabi ketika menyebutkan manakib perawi Disebutkan dulu gelar-gelarnya, namanya, gelarnya, kemudian pujian ulama kepada beliau. Kemudian siapa gurunya, kemudian siapa siapa muridnya. Ya, bukan cerita-cerita yang kadang aneh-aneh ya. Itu kadang ulun tekankan kalau membaca sejarah para ulama ya. Seperti kemarin ketika ada kajian pas ingin menjelaskan kitabnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulun baca dulu riwayat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ternyata luar biasa ya. Jadi beliau itu belajar kepada banyak guru dan belajarnya ya berbagai hampir semua disiplin ilmu beliau belajar. Bukan cuma masalah tauhid, hadis, kemudian mustalahul hadis, tafsir, usul tafsir, bahkan ilmu bahasa Arab, nahwu, balaghah, faraid. Makanya karangan beliau hampir semua ada. Masalah faraid ada, masalah mewaris, tafsir ada, usul tafsir ada, usul fikih ada, qaid fikih ada, nahu ada, sorob ada, balagoh ada juga. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bukan cuma terhenti, terbatas atau satu ilmu saja tentang tauhid ada, tapi fikihnya, qaid fikihnya, usul fikihnya ya. Jadi ulama zaman dulu luar biasa ketika mereka menuntut ilmu. Kalau ulun kiaskan dalam diri sendiri merasa rasa jauh, rasa jauh benar gitu nah. <laughs> Rasa kada ada apa-apanya hampir 50 tahun beliau mengabdi ya untuk menuntut ilmu sehingga beliau diberikan hadiah atau Nobel dari Raja Malik eh, lupa Malik Faisal lupa ulun namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Nah, di sini juga terdapat eh, sebagian pujian kepada Al Imam Al Fadl bin Musa berkata Abu Naim Al Mulai beliau mengatakan Al-Fadl bin Musa As-Sinani huwa asbat min Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau lebih asbat, lebih sabit. Sabit tadi lawan dari eh, persamaan kata dari siqah. Beliau lebih siqah dari Abdullah bin Mubarak. Kata Abu Nuaim Al-Mulai. Kemudian dan juga eh, Al-Imam Muhammad bin Humayt al razi mengambil hadis dari Abu Tumailah Abu Tumailah bukan nama asli, itu kunyah. Abu Tumailah nama beliau adalah Yahya bin Waldeh. Yahya bin Waldeh. Al-Marwazi al Hafid, seorang yang yang bergelar al Hafid. Di antara murid murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tumailah tadi. Dan beliau meninggal pada tahun 190-an. 190-an. Kemudian Nah, Imam Muhammad bin Humaid Ar-Razi juga mengambil hadis dari Zaid bin Hubab. Jadi beliau mengambil hadis ini dari tiga guru. Dari tiga guru. Pertama Fadl bin Musa, kedua Abu Tumailah, dan yang ketiga Zaid bin Hubab. Sebutkan biografi Zaid bin Hubab. Zaid bin Hubab kata Imam al zahabi Al-Imam Al-Hafiz Al-Thiqah Ar-Rabbani. Seorang imam, seorang yang Al-Hafiz, seorang yang Thiqah, seorang yang Rabbani. Apa arti Rabbani? Ulama Rabbani jar. Nah, ulun eh, temukan di salah satu kamus bahasa Arab Al-Ma'ani ya. Nama kamusnya Al-Ma'ani. Makna Ar-Rabbani adalah al-kamilul ilmi wal amal. Seseorang yang ilmunya sempurna dan amalnya juga sempurna. Ulama Rabbani ya. Berarti ilmunya tinggi disertai dengan mengamalkan ilmu tersebut maka dinamakan ulama tersebut ulama robbani. Ya, karena ulama itu ada dua ya, ada ulama robbani dan ada ulama su, ulama su ulama yang jahat, ulama yang yang buruk. Jadi ar-rabbani kamilul ilmi wal amal, ya, seseorang yang ilmunya tinggi dan juga amalannya tinggi. Abu Hasan Al-Khurasani Al-Kufi Az-Zahid seorang yang zuhud di sini Yazid bin Al-Hubab. Yazid bin Al-Hubab. Al-Hubab itu nama ayah beliau. Dan kata Imam Az-Zahabi, Al-Hubab itu secara bahasa artinya adalah salah satu jenis ular. Salah satu jenis ular. Ya, nama ayah ayah beliau. Sama kayak kita ular itu banyak ada tadung, ada mura. Nah, al-hubab itu nama salah satu jenis jenis ular. Allahu a'lam. Jadi banyak istilah-istilah Eh, nama-nama binatang dalam dalam bahasa Arab. Nah, disebutkan termasuk ya e, keistimewaan beliau atau pengorbanan beliau dalam menuntut ilmu disebutkan di kitab Syiar Alamin Nubala wajala fi talabil ilmi min muru asyahijan wa ila misr hatta qila innahu dakhala ilal andalus nah, ini semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Disebutkan bahwasanya Imam Yazid bin Al-Hubab beliau keliling dalam rangka menuntut ilmu dari kota Moro Asyahijan. Jadi Moro, boleh cari di Wikipedia, itu Moro itu termasuk wilayah Turkmenistan. Moro termasuk Turkmenistan. Itu kalau kita dia perbatasan di bawahnya antara Iran dan Afghanistan. Jadi beliau ini keliling menuntut ilmu agama dari Turkmenistan, dari Moro sampai ke Mesir, bahkan ada yang mengatakan sampai ke Andalus, yaitu negeri Spanyol. Dalam rangka menuntut ilmu bukan berjalanan ya. Ulama dulu ketika mereka keliling dalam rangka menuntut ilmu sampai ke Eropa, luar biasa. Jadi bukan cuma belum sering sebutkan ya level mereka dalam menuntut ilmu bukan antar kampung, antar kota, keliling banjir kada, tapi antar negara ke kota Mekah Madinah, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam, bahkan ada yang sampai ke Eropa ke Andalus. Karena Islam pernah jaya-jayanya ketika mereka berada di Andalus. Termasuk pusat peradaban ya, zaman dulu pernah berkembang di negeri Andalus. Disebutkan disebutkan juga oleh Imam Ahmad, beliau menyebutkan tentang Yazid bin Al-Hubab ini, qad rahila ila Mesir wa Khurasan fil hadith." maka na 'alal faqri. Kata Imam Ahmad, sungguh ya beliau Yazid bin Al-Hubab ini rihlah ke Mesir, Khurasan, salah satu kota di Iran dalam rangka mencari hadis. Kata Imam Ahmad dan beliau adalah orang yang paling sabar terhadap kefakirannya. Orang yang paling sabar terhadap kefakirannya. Ini menunjukkan bahwasanya fakir tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai keliling negara. Nah, disebutkan saking fakirnya beliau, disebutkan riwayat lagi. Kata Ali bin Harab At-Ta'i, qala, beliau mengatakan, "Ataina Zaid bin Al-Hubab, falam yakun lahu falam yakun lahu saubun yakhruju fihi ilaina, fajalal baba bainana wa bainahu hajizan." wa haddatsana min waraihi rahimallahu taala. Jadi saking fakirnya beliau dan beliau sabar terhadap kefakiran beliau, Ali bin Harab At-Ta'i mengatakan, "Kami datang untuk belajar kepada Zaid bin Al-Hubab. Ternyata Sidin kada bisi baju saking saking fakirnya. Falam yakun lahu saubun yakhruju fihi ilaina." Dan ternyata beliau tidak punya baju yang bisa buat untuk Sidin keluar menemui kami. Kada punya punya baju setiap anak menuntut ilmu gurunya kadang bisa baju. Apa yang beliau lakukan supaya bisa memberikan hadis kepada orang ini yang datang kepada beliau? Maka beliau menjadikan pintu antara kami dan beliau sebagai dinding supaya kawa memberikan ilmu. Saking fakirnya. Belum baca ini merinding kan malam tadi. <laughs> Luar biasa. Jadi segitunya ya Sekalipun mereka sangat fakir sampai ke dada baju tetap mengajarkan ilmu agama kepada orang. Jadi ada rumah kayak pinting. Karena bisi baju sedikit saking fakirnya. Jadi pintu itu dijadikan pembatas antara beliau dan para penuntut ilmu sehingga beliau bisa memberikan hadis. Dan beliau pun memberikan kami hadis dari balik pintu tadi. Semoga Allah merahmati beliau. Luar biasa ya. Ulun je anak tergugur <laughs> berdarahan. Besoknya libur kajian Karena ulun harus menenangkan anak Dan harus menenangkan mamanya <laughs> Jadi Susah ya <laughs> Luar biasa Jadi dibandingkan Kita mengkiaskan ketika ulun membaca seperti ini Kita dengarkan ya Kita mengkiaskan ke diri kita ya Kadang kita merasa banyak kesibukan sehingga kadakawa menuntut ilmu gitu. Dan termasuk ya yang kitab yang penulun baca Ma'alim fi taraq talibul ilmi, termasuk penghalang menuntut ilmu ya mencari mencari alasan dengan banyak kesibukan. Mencari-cari alasan dengan banyak kesibukan. Itu termasuk penghalang menuntut ilmu. Kenapa? Kadakawa ini ini aja, kadakawa ini ini itu aja, macam-macam. <laughs> dan beliau meninggal pada tahun 203 berarti ulama abad keempat eh ketiga ya 203 berarti ulama abad ketiga kemudian nah tiga orang syekh ini mengambil hadis ini dari Abdul Mukmin bin Khalid Abdul Mukmin bin Khalid Abdul Mukmin bin Khalid Al-Hanafi Abu Khalid Al-Marwazi Qadi Muru seorang qadi di kota Moro Moro itu termasuk kota di Turkmenistan tadi. Nah, kemudian Abdul Mukmin bin Khalid mengambil hadis ini dari Abdullah ibnu Buraidah, seorang tabiin, anak sahabat Buraidah ibnu Husayb. Abdullah bin Buraidah, seorang tabiin, seorang imam, seorang al-hafidh, dan beliau punya saudara kembar yang bernama Sulaiman. Nah, dua-duanya ini Abdullah dan Sulaiman mengambil hadis banyak dari abahnya Ya, ya, abahnya yang sahabat yang bernama Buraidah Ibnul Husayib. Itu pentingnya ya. Kalau ada keluarga yang alim, yang pintar tentang tajwidka, tentang fikihka, maka belajar. Sama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ketika beliau kecil, abahnya minta ajarkan Al-Qur'an kepada kainya. Ternyata kain beliau adalah seorang yang ahli Al-Qur'an. Itu pentingnya kalau ada di antara keluarga kita yang punya yang punya uh, takhasus atau pandai dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya dia pandai tentang bacaan makhrajul huruf ya. Kita punya anak, misalnya ada paman kita atau saudara kita. Kita punya anak paman kita pandai dalam membaca Al-Qur'an. Makhrajul hurufnya bagus, maka kita minta ajarkan kepada kepada keluarga. Selagi ada keluarga yang yang bisa. Nah, kemudian Beliau ya dilahirkan pada tahun ketiga di pemerintahan Umar bin Khattab. Dan beliau meninggal pada tahun 110 ya. Jadi umur beliau disebutkan mencapai 100 100 tahun. Dan beliau mengambil hadis ini dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah eh, sebelum menikah, sebelum menikah dengan Nabi, beliau menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi. Saudara sesusu Nabi. Ummu Salamah ini bukan nama asli ya, kunyah. Nama asli beliau adalah Hindun. Hindun bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah. Dan beliau adalah termasuk ya perempuan Quraisy yang paling cantik dan perempuan yang paling mulia nasabnya. Dan beliau adalah istri Nabi yang terakhir yang meninggal. Termasuk istri Nabi yang dipanjangkan umurnya. Bahkan sampai beliau menyaksikan meninggalnya Usain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti sangat lawas ya. Sangat sangat lawas. Jadi beliau termasuk adalah sahabat Nabi yang uh, istri Nabi yang dipanjangkan umurnya, bahkan istri Nabi yang terakhir meninggal yaitu Ummu Ummu Salamah yang bernama Hindun. Nah, beliau mengatakan qalat Kan ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Beliau mengatakan, pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Bahasa Arabnya komis. Tapi kenapa kita sebutkan gamis? Nah, ada yang tahu lah Kenapa? Pian kan orang mana aslinya? <laughs> Kalau orang Yaman itu, Yaman ya. Kalau menyebut kof diganti menjadi go. Komis, gamis jadi orang Yaman ya, kebiasaan mereka. Kalau berpandir biasa, kof itu diganti go. Makanya ini gamis, gamis ya, kita menyebutnya gamis. Dikarenakan banyak orang Yaman di Indonesia. Jadi ketika mereka menyebut komis dengan sebutan gamis. Sama seperti orang Mesir. Orang Mesir itu ya, mereka mengganti sebagian huruf. Seperti za diganti zai. Hadza hazza Haza jadinya. Contoh lagi misalnya mereka juga mengganti kalimat jim dengan goin. Jim dengan goin. Misalnya para haji ya. Haji kan ya haj, ya haj. Dia nyebut ya hak, ya hak. Jim diganti goin. Kita ya bahasa Arab aja udah bingung apalagi diganti hurufnya. <laughs> hujaj, hujaj itu kan jamaah dari haji. Mereka memanggil ya hugak, ya hugak. Sama seperti orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu kebanyakan mereka sa diganti ta. Sa diganti ta. Misalnya bawang putih kan saum. Tum-tum aja mereka. Tum-tum. Itu maksudnya bawang putih. Sani, tani. Sa diganti ta. Itu terkadang sebagian negara mengganti sebagian huruf. Tapi kalau mengaji baca Quran tetap hurufnya sama, ya. Jadi gamis adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Al-qamis was-saubul ma'ruf alladhi lahu kumman tadkhulu fihi mal yadan walahu jaybun yadkhulu fihi al unuk wa qila fi sababi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam lil qamis li'annahu sahlun fi lubsihi sahlun fi khal'ihi murihun fit taharruk bihi bi khilafi ba'dil albisati allati tahtaju 'inda taharruk fiha ila ta'ahudi mithlil izar. Kata Syekh Abdul Razzaq Gamis adalah jubah yang sudah terkenal yaitu pakaian yang memiliki dua lengan ya, dua lengan yang menutupi lengan tangan dan lubang leher yang bisa dimasuki leher. Jadi yang mempunyai dua lengan seperti ini, kemudian dia memasukkan kepala kita lewat jaib. Nah, jaibun itu artinya apa? Kalau kita buka kamus, buka kamus ya, jaibun diartikan saku. Tapi kalau kita melihat teks Nabi, kalau Nabi mengatakan jaibun ya, misalnya kebiasaan ya perempuan jahiliyah ketika ada yang meninggal kerabat mereka maka mereka merobek jaib. Jaib ini bukan saku. Kalau kalian buka kamus ya, jaib itu saku. Ternyata jaib adalah ini. Ya, kerah ya. E, kalau kita hendak memasang baju maka lewat sini. Itu namanya jaib. Bukan ini ya. Bukan saku. Nah, dan dia pakaiannya ya cuma satu, ya ini jubah. Cuma satu dari atas sampai sampai ke bawah. Ada yang menafsirkan mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai gamisnya. Di antara para ulama ada yang menafsirkan kenapa beliau menyukai pakaian gamis. Sebabnya karena gamis mudah dipakai. Teman petapih kan saling apa? masang baju kemudian memuntal tapi. Tapi kalau gamis langsung langsung tulak ya, gamis karena mudah. Kemudian mudah dilepas, nah, melepasnya juga juga nyaman, enak dipakai untuk bergerak. Hal ini berbeda dengan sebagian sebagian pakaian-pakaian yang apabila dikenakan maka pada saat bergerak harus dipegangi seperti sarung. Kan kalau gamis itu simple, beda dengan sarung. Sarung itu kadang rusak ya, maka kita bujuri ya. Anak yang dibujuri dulu. Kadang puntalannya begana kita halusi. Kalau gamis mudah, simple dan mudah untuk bergerak dan mudah untuk dilepas. Ini penafsiran para ulama kenapa Nabi mencintai atau menyukai pakaian gamis. Jadi nanti disebutkan pakaian-pakaian Nabi yang pakai, yang Nabi pakai bukan cuma gamis, ada namanya jubah, ada namanya hullah. Jadi kalau jubah itu lengan tangannya besar. Jubah. Kalau kita kan gamis jubah maknanya sama, tapi jubah beda. Jubah itu nanti lengannya dia agak besar, kemudian terbuka, depannya terbuka. Seperti pakaian yang dipakai ya, kiai-kiai misalnya terbuka. Itu namanya jubah, nanti disebutkan insyaallah. Nah, apa hukumnya memakai gamis Apakah ada ter, apa fadilah tersendiri dikarenakan Nabi menyukai pakaian gamis? Nah, ulun, ulun kutip perkataan Imam ash Imam ash Ya. Nama asli beliau Muhammad bin Ali. Beliau sebutkan di kitab beliau Nailul Autor, ya, kitab tentang hadisul ahkam yang bernama Nailul Autor. Di salah satu percetakan, ya, Nailul Autor ini 16 jilid. 16 jilid tulisan Imam Syaukani. Beliau mengatakan, "Wal haditsu yadullu ala bilu lubsil komis. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan disunnahkannya memakai gamis. Nah, beliau mengatakan sunnah memakai gamis dikarenakan Nabi suka pakaian gamis. Secara asal kita berpakaian kan mubah, boleh silahkan apa saja. Ya, tergantung adat setempat selama tidak menyelisihi syariat. Tapi Nabi ada pakaian tertentu yang Nabi sukai. Bahkan Nabi perintahkan untuk memakai pakaian tersebut. Seperti berpakaian pakaian warna putih. Itu sunnah ya, karena Nabi yang menyuruh. Sama halnya seperti komis, dikarenakan Nabi mencintai pakaian tersebut. Kata Imam Syaukani, hadis ini menunjukkan disunnahkannya memakai gamis. Nah, beliau juga memberikan alasan kenapa disunahkan memakai gamis. Wa innama kana ahabbas thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu amkan fis sitri minar rida'i wal izar alladaini yahtajani katsiran ila ar-rabti wal imsak. Nah, ujar beliau hanya saja dikarenakan gamis adalah pakaian yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih menutup menutup jisim atau jasad kita jadi eh, kemis lebih menutup awak kita ya, lebih menutup aurat daripada rida dan izar. Nah, rida itu adalah pakaian bagian atas, izar itu adalah pakaian bagian bawah. Seperti orang umroh, seperti orang umroh itu namanya rida bagian atas, izar bagian bawah. Yang mana rida dan izar tadi, ya dua ini banyak menyebabkan kita bergerak sehingga kita perlu mengikat dan menahan. Kayak umrah misalnya pasti ada yang tergugur, ada yang macam-macam, dibujuri pula dan macam-macam. Nah, jadi di antara uh, alasan para ulama Nabi menyukai gamis disebabkan dia mudah dipakai, mudah dilepas dan lebih menutup aurat dan tidak ribet atau simple. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ada dua hadis lagi yang sama, ya ulun bacakan. Hadis yang ke-55, Imam Tirmizi mengatakan, Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kata Imam kata Imam At-Tirmizi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, Ali bin Hujrin. Di Sirah Al-Alamin disebutkan rumus ya. Kha, mim, ta dan sin. Maksudnya apa? Kha Kha maksudnya Bukhari. Mim Muslim. Ta Tirmizi. Sin huruf sin Nasai. Imam Nasai. Berarti beliau adalah para imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Ali bin Hujur. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa, ulun sebutkan eh, apa? sedikit gelar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Ali bin Hujur bin Iyas Al-Hafidhul Allamah, seorang al-hafidh, seorang yang sangat alim, Al-Hujjah, seorang yang bergelar Al-Hujjah. Al-Hujjah dari situ tidaknya ada dua maknanya ya. Al-hujjah di antara maknanya adalah orang yang ilmunya meliputi 300 ribu hadis. Orang yang ilmunya meliputi 300 ribu hadis. Mengetahui sanatnya, mengetahui matannya, kemudian mengetahui hukum, apa pemahaman atau hukum yang terkandung di dalam hadis tadi. Itu namanya hujjah. Ada yang mengatakan hujjah itu lebih akwa minas tiqah hujjah lebih kuat, lebih tinggi daripada fiqh. Jadi kalau hujjah itu dia sangat fiqh dan sangat mutqin. Sangat fiqh dan sangat mutqin, sangat kuat hafalannya. Nah, kemudian beliau mengambil hadis ini dari Al-Fadl bin Musa, dari Abdul Mukmin Ibnu Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, adalah pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah gamis. Hadis yang sama. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmidzi di kitab beliau Jami Tirmidzi. Hadis yang ketiga hadis yang sama juga, tapi beda beda guru ya. Imam Tirmidzi mengambil hadis yang pertama dari Muhammad bin Humaid, yang kedua dari Ali bin Hujr, yang ketiga dari Ziyad bin Ayyub Al-Baghdadi. Jadi ada tiga guru yang beliau ambil dari hadis ini. Hadis yang ketiga hadis yang sama tapi dari guru yang berbeda kata Imam Tirmizi, haddatsana Ziyad ibnu Ayyub al-Baghdadi. Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi berarti sidin orang orang Baghdad. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Ziyad bin Ayyub bin uh, Ziyad bin Ayyub Al-Imamul Mutqin Al-Hafizul Kabir. Seorang imam, seorang yang mutqin, mutqin itu kan yang hafalannya kuat menempel ya. Makanya kita kalau hafal Quran disuruh murajaah agar mutkin ya, supaya menempel. Terkadang lebih mudah menghafal dibandingkan menjaga hafalan. Itu yang lebih sulit ya. Kadang hafalannya banyak, tapi karena kadang murajaah sehingga kadang mutkin, kadang menempel. Ya, terkadang lebih mudah kita menghafal Quran dibandingkan kita menjaga hafalan Quran kita itu lebih susah. Supaya istiqomah murajaah agar tetap menempel. dan beliau ya disebutkan gelarnya Syu'bah as sogir Syu'bah ada seorang ulama yang bernama Syu'bah bin Hajjaj. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ada dan beliau ini Ziyad bin Ayyub disebut Syu'bah as sogir Jadi saking orang ini sangat alim tentang ilmu hadis, tentang hadis maka disebut dengan Syu'bah yang yang kecil, Syu'bah junior. Kemudian beliau mengambil dari Abu Tumailah dari Abdul Mukmin ibn Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya. Nah, di riwayat yang ketiga antara Abdullah bin Buraidah dan Ummu Salamah ada ibunya. Jadi beliau Abdullah bin Buraidah mengambil hadis ini dari ibu beliau, beliau ibu beliau dulu kemudian dari Ummu Salamah. Adapun dua hadis yang lain Abdullah langsung mengambil dari Ummu Salamah. Ulun ulang. Ada tiga riwayat tentang pakaian yang Nabi paling sukai adalah gamis. Riwayat yang kedua, Abdullah bin Buraidah itu langsung mengambil dari Ummu Salamah. Riwayat yang terakhir, yang ketiga, ada perantara antara Abdullah dan Ummu Salamah. Abdullah bin Buraidah mengambil hadis ini dari Mama Sidin sendiri. Kemudian Mama Sidin dari Ummu Salamah. Riwayat yang ketiga. Ummu Salamah mengatakan, Pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering pakai adalah komis atau gamis. Nah, kita baca perkataan Imam At-Tirmizi. Qala hakadha qala Ziyad Ibnu Ayyub. Jadi disebutkan juga tentang musalahul hadis ya, tentang musalah hadis. Karena apa kita belajar sedikit. Qala hakadha qala Ziyad Ibnu Ayyub fi haditsih an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an ummi Salamah wa rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithla riwayat Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumailah Yazid fi hadal hadis an ummihi wa asahhu. Nah, kata Imam at tirmidzi Al-Imam at tirmidzi berkata begitulah Ziyad bin Ayyub gurunya Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya ada perantara ibu beliau dari Ummu Salamah dan begitulah diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Tumailah yang meriwayatkan yang lain dari Tumailah itu juga ada tambahan dari ibunya dulu baru ke Ummu Salamah seperti halnya riwayat Ziyad bin Ayyub dan Abu Tumailah menambahkan ini dari ibunya dan itulah riwayat yang paling sahih. Riwayat yang paling sahih. Ada perantara antara Abdullah bin Buraidah ke Ummu Salamah, tidak langsung tapi ada perantara yaitu dari dari ibunya dulu baru ke Ummu Salamah. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah sejumlah riwayat dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha diakhiri oleh At-Tirmizi dengan mentarjih menguatkan bahwa yang paling sahih di antara riwayat-riwayat itu adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya, bukan langsung ke Ummu Salamah tapi dari ibunya dulu. Dari Ummu Salamah dengan tambahan an ummihi atau dari dari ibunya. Kalau kita lihat ya tentang keindahan sanad hadis ini, hadis ini diriwayatkan anak kepada ibunya. Anak kepada ibunya. Kemudian Ibunya adalah termasuk sahabiat juga. Jadi sahabiat mengambil dari sahabiat yang lain. Termasuk keindahan sanatnya itu dari Ummu Salamah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan. Ini yang bisa ulun sampaikan. Jadi insya Allah akan kita sambung setelah bulan Ramadan. Para benar sudah kada kerasaan ya, bulan puasa Kata kerasaan anak ganal dah. <laughs> itu bang hidup. Ya, setama sering mengatakan ya, sifat waktu itu adalah cepat berlalu dan tidak akan kembali. Cepat berlalu dan tidak akan kembali. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat, ya, semoga menambahkan keimanan kita kepada Allah dan semangat kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.